dan taufik dari Allah pada malam hari ini Allah kembali pertemukan kita di majelis ilmu Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjadi sebab kita semua dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Amin ya rabbal alamin Nah, melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala setelah selesai membahas tentang pembahasan al-am wal khas tentang keumuman dan kekhususan selanjutnya beliau membahas pembahasan al-mutlaqu wal muqayyad al-mutlaqu wal muqayyad sesuatu yang mutlak dan yang muqayyad Kata beliau rahimahullah taala ta'riful mutlaqi. Definisi mutlak. Apa itu mutlak? Dalam ilmu usul fikih, al mutlak maksudnya adalah lugatan diddul muqayyad. Mutlak ya lawannya muqayyad. Nah, kalau am lawannya khas. Ya, pasangannya khas. Kalau mutlak ya pasangannya atau lawannya adalah muqayyad. Nah, secara istilah kata beliau rahimahullah taala Wastilahan madalla alal haqiqati bila qaidin. mutlak itu adalah sesuatu yang menunjukkan atas sebuah hakikat ya menunjukkan sebuah hakikat bila qaidin tanpa ada ikatan atau batasan keqaulihi ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 3. surat Al-Mujadilah ayat 3 Allah berfirman, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa maka hendaknya mereka membebaskan rokobah seorang budak sebelum mereka berdua kembali untuk melakukan hubungan suami istri. Ini tentang hukum zihar. Dulu sudah pernah kita bahas, sudah pernah kita jelaskan dahulu. Ya, kalau ada orang yang menzihar, kalau ada seorang suami menzihar istrinya, zihar itu dia katakan Eh, punggungmu sama seperti punggung ibuku atau dia katakan kamu haram bagiku kamu sama seperti ibuku dia seorang suami ucapkan seperti itu kepada istrinya maka haram dia ya kembali kepada istrinya kecuali setelah dia memerdekakan seorang budak <coughs> nah sebelum mereka kembali bercampur ya, perhatikan firman Allah Allah berfirman fatahriru rokobatin Hendaknya mereka memerdekakan budak. Budak apa? Mutlak. Allah sebutkan mutlak. Ya. Masya Allah Ta'ala. Fakharaja biqaulina maka keluar dari ucapan kami. Beliau jelaskan definisi yang beliau sebutkan. Ya, Syekh Muhammad bin Salih al uthaymin rahimahullah menjelaskan definisi yang beliau sebutkan yaitu tentang mutlak itu adalah madalla al haqiqati bila qaidin. Nah, beliau jelaskan. Uh, keluar dari ucapan kami madalla al haqiqah sesuatu yang menunjukkan tentang al haqiqah ya adalah al-am. Keluar darinya adalah am. Kalau begitu mutlak itu nggak sama dengan al-am. Ini sudah pernah kita singgung dahulu perbedaan antara mutlak dan al-am. Nah, kenapa tidak sama? Li'annahu li'annahu yadullu 'alal umumi la 'ala mutlakil haqiqati faqat. Karena am itu sesuatu yang umum itu hanya menunjukkan kepada makna umum dan tidak menunjukkan kepada eh, kemutlakan hakikat sesuatu. Nah, la ala mutlakil hakikati fakot. Nah, wa kharaja biqaulina kata beliau keluar dari ucapan kami bila kaidin tanpa kaid tanpa ikatan keluar darinya adalah muqayyad berarti mutlak bukan muqayyad nah jadi mutlak bukan umum ya mutlak juga bukan muqayyad itu definisi supaya untuk membedakan antara perbedaan-perbedaannya Nah, antara perbedaan-perbedaan istilah yang telah kita pelajari sebelumnya. Baik. Masya Allah Ta'ala. Nah, ini perbedaan antara uh, mutlak dan am. Yang disebutkan oleh beliau, madalla alal haqiqati. Keluar darinya adalah al-am, sesuatu yang umum. Ya. Perbedaan antara al-am dan uh, al-mutlak disebutkan oleh eh, Syekh Sa'ad Asyathri atau Asyathri Hafizahullah Ta'ala. Itu ada dua perbedaan. Ya, yang pertama perbedaan dari sisi dilalahnya, dari sisi penunjukan dalilnya. Nah, masya Allah taala. Kalau eh, am atau umum sesuatu yang am itu yashmalu jami yashmalu jami al afradi ala tariq al istighraq dia mencakup semua ya eh, apa namanya anggota atau parsial dalam satu keumuman itu ya ala tariqa ala ta, ala tariqil istighraq ya e, dari sisi menenggelamkan semuanya artinya masuk semuanya nah contoh contoh am kemarin kalau kita katakan akrimin nas akrim annas ya kalau saya katakan kepada seseorang saya katakan akrim annas muliakanlah manusia ya maka manusia di sini bermakna umum ya mencakup seluruh manusia tanpa ada terkecuali harus semua dimuliakan. Nah, masya Allah taala. Nah, beda dengan mutlak, beda dengan mutlak. Kalau mutlak, contohnya saya katakan akrim rojulan, akrim rojulan. Ya. Muliakanlah seorang laki-laki, muliakanlah seorang seorang laki-laki. Apakah eh, maksudnya memuliakan satu laki-laki saja? Ya kalau saya katakan begini, wahai fulan, muliakan seorang pria. Ya, umpamanya saya suruh adik saya umpamanya atau saya suruh uh, karyawan saya, saya katakan kepada dia, wahai fulan, muliakanlah seorang pria. Nah, kemudian si karyawan saya ini langsung memuliakan. Dia ketemu laki-laki atau seorang pria langsung dia muliakan. Entah itu dikasih hadiah atau dia bersopan santun. Nah, apakah si karyawan yang saya suruh tadi telah menunaikan apa yang saya perintahkan? Jawabannya iya. Karena perintah saya itu sifatnya apa? Mutlak. Pokoknya satu laki-laki. Saya, saya sebutkan rojulan. Nah, siapapun dia. Dipahami ya? Nah, itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, perbedaan antara al-am, sesuatu yang umum dan mutlak. ya Perbedaan antara am dan mutlak. Kalau am, ya, uh, sisi yang kedua ditinjau dari sisi lafadznya ditinjau dari sisi lafadznya. Di antara lafadz umum itu adalah an-nakiratu fi siyaqi an-nafi. Ya, nakirah yang terletak dalam susunan kalimat negatif atau penafian. Nah, adapun mutlak itu nakirah tapi terletak dalam susunan positif isbat penetapan. Nah, contoh kalau kita katakan begini, la tukrim rojulan jangan engkau memuliakan seorang laki-laki. Jangan engkau memuliakan seorang laki-laki. Ini mutlak atau umum? Jawabannya apa? Jawabannya umum. Kenapa? Karena rojulan di sini terletak dalam susunan kalimat penafian. Ada la di situ, alias kalimat negatif. Nah, tapi kalau saya katakan akrim rojulan, muliakanlah seorang laki-laki. Ini mutlak atau umum? Jawabannya apa? Jawabannya mutlak. Kenapa? Karena kalimatnya positif. Ya, rojulan di sini uh, isim nakirah yang terletak pada susunan kalimat perintah atau positif. Nah, adapun masalah nakirah, apa itu nahi, nafi dan segala macamnya itu yang dibahas dalam ilmu nahu, ya dibahas dalam ilmu nahu. Yang sudah pernah belajar nahu insya Allah mengerti. Yang belum belum pernah ya cukup dengarkan saja. Ya, yang penting tahu ada istilah-istilah yang seperti itu. Nah, baik. Kita lanjutkan. Wa kharaja biqaulina bila kaidin al-muqayyad. Keluar dari ucapan kami, definisi mutlak tadi apa? Madalla alal haqiqati bila qaidin, tanpa ikatan. Nah, kalimat tanpa ikatan, ya keluar darinya apa? Muqayyad, karena muqayyad itu terikat. Nah, makanya beliau sebutkan selanjutnya, ta'riful muqayyad. Definisi muqayyad. Apa itu muqayyad? Al-muqayyadu kata beliau lughatan secara bahasa ma ma ju'ila fihi qaidun min ba'irin wa nahwihi. Sesuatu yang dijadikan padanya ikatan. Ya. Padanya ada ikatan berupa onta atau yang semisal dengannya. Ya. Kalau ada onta diikat, ya kita katakan itu onta muqayyad, terikat dia, diikat. <coughs> diikat dengan apa? Ya kalau onta diikat dengan tali entah apa ya. Tapi di sini kan yang dimaksud dari sisi pembahasan dalilnya. Nah, baik. Itu secara bahasa. Secara apa? Secara bahasa. Nah, yang kita bahas bukan secara bahasanya, yang kita bahas secara istilahnya. Wastilahan, adapun secara istilah, maksudnya secara terminologi ya. Kalau secara bahasa itu secara etimologi. Bukan itu yang dibahas, tapi tetap dibahas juga dalam pembahasan ini. Ya. Tapi yang menjadi inti pembahasan adalah pada pembahasan istilahan, pada pembahasan e, makna terminologinya. Nah, apa secara terminologi, secara istilahnya, madalla al haqiqati biqaidin. Sesuatu yang menunjukkan atas satu hakikat, ya. Hakikat suatu perkara atau hat, yang menunjukkan atas satu hakikat, sebuah hakikat biqaidin dengan ikatan. Ya, kalau mutlak tadi apa? Bila qaidin tanpa ikatan. Kalau ini biqaidin itu mutlak. Uh, uh, yang tadi mutlak kalau sekarang muqayyad. Biqaid dengan ikatan. Makanya disebut muqayyad Nah, kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatahriru raqabatin mu'minatin." <coughs> nah, maka hendaknya dia membebaskan seorang budak mukminah, seorang budak yang beriman. Surat An-Nisa ayat 92. Perhatikan. Ya. Kalau di mutlak tadi perhatikan coba pemirsa ya perhatikan kembali tadi tentang mutlak ayatnya surat Al-Mujadilah ayat 3. Tentang apa? Tentang masalah zihar, menzihar suami menzihar istri. Ya. Maka sebelum mereka bercampur kembali berhubungan suami istri, Allah perintahkan fatahri rokobatin. Hendaknya mereka membebaskan rokobah seorang budak min qabli ayyatamassa sebelum kedua suami istri itu bercampur kembali. Nah, seorang budak, tapi Allah nggak sebutkan budak yang bagaimana. Nah, tapi dalam hukum e, membunuh orang, ya, dalam hukum membunuh orang dalam surah An-Nisa ayat 92 diantara diantara sanksinya sanksinya fatahriru rokobatin mukminatin hendaknya dia memerdekakan seorang budak yang beriman, seorang budak yang yang beriman. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya. Rokobah mukminah, budak yang beriman. Jadi diikat. Ya ada ada ikatannya. Jadi nggak sembarang budak, tapi diikat, dibatasi. Budak yang dimaksud apa? Budak yang dimaksud adalah mukminah yang beriman. Taib. Fakhoroja biqaulina. Nah, beliau sekarang menjelaskan definisi yang beliau sebutkan tadi. Nah, keluar dari ucapan kami, qaidin biqaidin dengan ikatan mutlak. Kalau mutlak tanpa qaid. Paham ya? Ya sebenarnya kalau mau gampangnya mutlak itu bukan mukoyat, mukoyat bukan mutlak. Udah, begitu saja. Nah, gampangnya. Ya. Sekarang ini kan e, beliau menjelaskan ya. Jadi kita mudah mempermudah. Intinya sesuatu yang mutlak itu bukan mukoyat, sesuatu yang mukoyat itu bukan apa? Bukan mutlak. Nah, nah nanti menjadi, yang, yang menjadi pembahasan ya, kalau ada dalil yang mukoyat dan ada dalil yang mutlak. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini pentingnya belajar usul fikih. Ya, kalau nggak belajar ya nanti sembarangan. Ya. Sama juga nanti ada masalah kias, ya, analogi, tentang analogi. Itu ada ilmunya. Tidak sembarangan main hantam-hantam saja nggak ada ilmunya. Ya. Orang yang nggak pernah belajar usul fikih itu kelihatan nanti. Ya, sembarang dia analogi sembarang. Ya, asal asal bunyi saja dia. Nah, tapi kalau orang yang pernah belajar usul fikih dia nggak sembarangan, dia hati, sangat hati-hati. Nah, karena uh, dalam pembahasan eh, analogi kias itu ada ada ilmunya. Nah, ada syarat-syaratnya. Baik, kembali pada inti pembahasan kita. Kata beliau, al-amalu bil mutlak. Ya, beramal dengan mutlak. Nah, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukum kita beramal dengan mutlak? Kata beliau, yajibul amalu bil mutlaki ala itlaqihi illa bidalilin yadullu ala taqyidihi ya wajib mengamalkan sesuatu yang mutlak dalil yang mutlak di atas kemutlakannya kalau mutlak ya kita amalkan secara mutlak illa bidalilin yadullu ala taqyidihi kecuali ada dalil yang menunjukkan ya yang mutlak itu di dikoyit dibatasi ya kenapa li'annal amala binususil kitabi was sunnati wajibun karena mengamalkan nusus dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajib alama taktadihi dilalatuha yaitu sesuai dengan konsekuensi penunjukan dalil itu hatta yakuma dalilun ala khilafi dalika Sampai ada dalil yang menunjukkan eh, lawan e, kebalikannya. Nah, jadi hukum asalnya ayat, hadis dan yang semisal dengannya, ya, ayat hadis, ya, biasanya pembahasan itu dalam dalam masalah ayat dan hadis, ya, dalilnya. Ya, kalau ada ayat yang mutlak atau ada hadis yang mutlak, apakah kita amalkan? Iya, hukum asalnya kita amalkan. Hukum asalnya apa? Kita amalkan. Nah, sampai ada dalil yang menunjukkan oh itu tidak diamalkan secara mutlak tapi diikat, dibatasi dengan sesuatu. Nah, nanti dilihat lagi. Ya, apakah ada dalil yang menunjukkan eh, kita pahami secara muqayyad atau tidak? Nah, ini akan beliau sebutkan. Nah, baik. Jadi itu hukum asalnya. Mengamalkan sesuatu yang mutlak dari dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu wajib kita amalkan. Sampai ada dalil yang menunjukkan apa? Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu muqayyad, tidak diamalkan secara mutlak tapi terikat muqayyad. Baik, nanti akan datang contoh-contohnya insya Allah. Ikuti uh, sampai selesai, insya Allah akan kita pahami. Nah, wa idza warada nassun mutlakun, kalau ada dalil yang mutlak, wa nassun muqayyadun dan ada dalil yang muqayyad, nah ini beliau coba bawakan sesuatu yang seakan-akan kontradiksi tapi enggak ya beliau contohkan saja <coughs> ada dua dalil ada dalil yang mutlak, ada dalil yang muqayyad. Maka apa yang harus kita lakukan? Wajib taqyidul mutlaki bihi in kana al-hukmu wahidan. <coughs> nah, maka wajib ya takyidul mutlak mengikat sesuatu yang mutlak itu dengannya. Nah, perhatikan, ada dalil yang mutlak ada dalil yang muqayyad. Bagaimana cara kita mengamalkannya? Untuk mengamalkan kedua-dua ayat ini atau kedua-dua hadis ini, ya, atau mengamalkan kedua-dua dalil ini, maka yang mutlak ini harus kita pahami kepada makna muqayyad, pada makna terikat. Jika nal hukmu wahidan, kalau hukumnya sama, kalau hukumnya satu, sama. Ya. Wa illa ya umila bi kulli wahidin ala ma warada alaihi min itlaqin aw taqyidin. Kalau hukumnya tidak sama, maka diamalkan masing-masing di antara dalil yang valid tersebut sesuai dengan maknanya, baik itu mutlak atau takyid di, di, di muqayyad. Dipahami ya? Perhatikan. Kalau ada dua dalil, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat dulu antara dua dalil ini sama nggak hukumnya. Kalau hukumnya sama, maka yang mutlak ini kita pahami secara muqayyad. Beliau kasih contoh. <clears throat> Misalu, maka al-hukmu fihi wahidan. Contoh, jika hukumnya ya hukum di antara kedua dalil tersebut sama satu hukumnya satu sama ya qauluhu ta'ala fi kafaratiz zihar firman Allah Subhanahu wa taala dalam kafaroh zihar. Ya, kafaroh zihar. Eh, <clears throat> kafaroh dalam hukum zihar. Firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 3. Allah berfirman, "Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa." Hendaknya dia memerdekakan seorang budak sebelum mereka berdua, sebelum suami istri itu kembali bercampur. Allah sebutkan apa? tahriru rokobah. Rokobah di sini umum, eh, afwan, mutlak. Ya, Allah tidak sebutkan takyidnya, mutlak. Pokoknya membebaskan budak. Mau budak beriman atau budak yang kafir, terserah. Ya, maknanya seperti itu mutlak. Nah, ini ayat yang pertama. Wa qawluhu fi kaffarati al-qatli. Dan firman Allah dalam kafarah qatl, pembunuhan dalam surat An-Nisa ayat 92. Ya. Firman Allah fatahriru raqabatin mu'minah, maka hendaknya dia membebaskan kalau dia sudah bunuh orang, di antara di antara di antara uh, sanksinya dia harus membebaskan seorang budak mukminah, budak yang apa? Budak yang beriman. Nah, baik Sekarang ada dua dalil. Surat Al-Mujadilah ayat 3 dan surat An-Nisa ayat 92. Pada kata rokobah. Kalau ayat dalam surat An-Nisa, uh, afwan dalam surat Al-Mujadilah ayat 3, rokobah di situ mutlak. Kalau uh, rokobah, kata rokobah dalam surat An-Nisa ayat 92 itu muqayyad. Rokobah ada muqayyadnya. Apa muqayyadnya? Apa takhidnya? Pengikatnya apa? Kata mukminah. Budak perempu, uh, budak bud, seorang budak yang beriman. Nah, nah kata beliau, al-hukmu wahidun. Maka hukumnya satu. Apa hukumnya? huwa tahriru rokobah tahriru rokobah yaitu membebaskan seorang budak. Jadi hukumnya apa? Sama. Hukumnya adalah membebaskan seorang budak. Nah, tadi telah kita sebutkan kalau <coughs> nah, kalau ada dalil satu bermakna mutlak, satu bermakna muqayyad, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita amalkan dua-duanya sesuai dengan konsekuensinya? Satu diamalkan mutlak, satu diamalkan muqayyad? ataukah kita gabungkan dua-duanya? Nah, dilihat. Kalau hukumnya sama, satu, maka kita bawa makna yang mutlak tadi kepada makna apa? Muqayyad. Makanya kata beliau, فَيَجِبُ تَقْيِدُ mutlaki fi كَفَّارَةِ الزِّهَارِ Maka wajib mentakyid, mengikat dalil yang mutlak tadi, ya, tentang kafaroh zihar, ya, bil muqayyad dengan muqayyad dengan makna yang muqayyad yang terikat fi kafaratil qatlih dalam kafarah pembunuhan. <coughs> Nah. Wa yushtaratul imanu fir raqabati fi kullin minhuma dan dipersyaratkan iman pada budak yang dilepaskan pada dua permasalahan tersebut. Nah, Masya Allah. Jadi kesimpulannya begini, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada dalil bermakna mutlak. Contoh tadi apa? Mas, dalam masalah kafaratul zihar, ya, sanksi dalam masalah menzihar istri. Apa sanksinya? Melepaskan atau membebaskan seorang budak. Ya. Ini mutlak. Budaknya budak apa? Budak budak budak merdeka, uh, afwan, uh, budak beriman atau budak yang kafir. Mutlak. Allah nggak sebutkan takhidnya. Nah, perhatikan. Dalam masalah uh, sanksi pembunuhan Allah sebutkan fatahriru rokobatin mukminah. Hendaknya dia membebaskan seorang budak yang beriman. Jadi ada ada ada koyitnya, ada pengikatnya. Jadi bukan semua budak, tapi yang dimaksud apa? Budak yang beriman. Nah, kalau begitu, ayat tadi tentang kafaratul zihar yang mutlak dibawa kepada makna apa ya? Dibawa kepada makna mukayyad. Berarti dalam kafaratul zihar firman Allah fatahriru rokobah mingkobali qabli masa hendaknya dia membebaskan seorang budak ah budak yang dimaksud mutlak di situ kita bawa kepada makna muqayyad yaitu budak apa budak yang beriman apa dalilnya yaitu dalam sanksi tentang pembunuhan dalam surat eh, surat An-Nisa ayat 92 nah begitu ya kenapa harus kita eh, memahami seperti itu karena hukumnya satu apa hukumnya tadi sama-sama membebaskan Buddha. Saya kira dipahami ya sampai di sini. Yang tidak paham ya paham-paham sajalah. Nah, saya sudah jelaskan bagaimana se, se, se, semudah mungkin se, se, sering